yang dikatakan dalam matanya faman rama ilma ma khudra anhu ilmu wa lam yuqni bitaslimi fahmu hajabahu maramuhu an khalis tauhid yang dikatakan dalam matanya oleh Abu Ja'far rahimahullah bahwasanya siapa yang mempelajari ilmu yang dilarang dan tidak puas dengan ilmu yang diperintahkan yaitu Quran wa sunnah maka niscaya apa yang dia pakai tadi ilmu kalam, ilmu yang diharamkan atau ilmu yang diperingatkan daripadanya, maka justru ilmu tersebut akan menghalangi dia dari kemurnian tauhid. Sudah dibahas di dalam syarahnya oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi sampai pada ucapan beliau rahimahullah, "Fayuqalu li ashabiha." Hadhihi al-alfaz tahtamil kada wa kada. aradu biha ma yuwafiqu khabar ar Rasul قبل Wa in aradu biha ma yukhalifuhu rudda. Kata Ibn Ibn Abdul Aziz, kita akan katakan kepada mereka para ahli kalam, ahli filsafat dengan istilah-istilah mereka, dengan lafat-lafat yang mereka ucapkan atau istilah-istilah yang mereka buat, kita katakan pada mereka, hadhil alfaz tahtamil kada wa kada. Lafat-lafat kalian Istilah-istilah kalian mengandung kemungkinan makna ini, ini, dan ini. Fa'in aradu biha ma yuwafiqu khabar rasul. Kalau yang dimaksud dengan istilah mereka itu adalah apa yang cocok dengan berita-berita Rasul. Ini cocok dengan sunnah. Qubila diterima. Wa in aradu biha ma yukhalifuhu. Kalau yang mereka inginkan adalah apa yang menyelisihi as-sunnah rudda maka ditolak. Ya. Demikian sikap kita terhadap mereka. Ahlil kalam dengan istilah-istilah mereka, dengan lafat-lafat yang mereka ucapkan, dengan berbagai macam kalimat-kalimat yang mereka buat, kita katakan apa maksud kalian? Kalau yang dimaksud adalah apa yang cocok dengan sunnah, kita terima. Tetapi kalau yang dimaksud adalah apa yang bertentangan dengan sunnah, kita tolak. Wa hadha lafzil murakkab wal jism wa tahayyuz wal jauhar seperti lafat-lafat yang sering mereka ucapkan dalam bahasa Arab ya. entah terjemahannya dalam bahasa Indonesia apa wallahu taala alam karena saya tidak belajar filsafat pada mereka tetapi dalam bahasa Arab disebut dengan istilah murakkab tersusun dari sesuatu al jisim ya. jisim jisim tubuh-tubuh atau badan-badan anggota badan wa tahayyuz arah, jihad. wal jauhar adalah inti. Kalimat-kalimat ini sering dipakai oleh mereka untuk berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak bisa menerima dengan mutlak, tidak bisa pula menolak dengan mutlak. Kita katakan kepada mereka, "Madza turiduna bihadhil alfaz?" Kita katakan apa yang kalian maukan dengan lafaz-lafaz itu. Kalau yang mereka maukan adalah makna yang benar, kita terima. Tetapi kalau yang mereka maukan makna yang batil, yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, dengan berita-berita dari Nabi, maka kita tolak mentah-mentah. Ikhwanibidina azakumullah wal jihah wal haiz wal ard jihah itu arah haiz itu lingkup atau ard itu sesuatu yang ada pada benda lain mereka berkata, yang namanya makhluk atau benda apapun ya, terdiri dari jauhar wal ar. Jauhar wal ar. Jauhar intinya, sedangkan ar adalah yang berkait dengannya. Kata mereka ini kuda misalnya. Kalau bentuknya jauharnya yaitu kuda. Tetapi yang namanya ar ada putih, ada zebra, ada belang, ada yang hitam, ada yang gurran muhajjalin, ada yang putih di mukanya, ada yang putih di kakinya. Itu bukan inti. Bisa berbeda antara kuda dengan kuda lainnya. Tetapi itu sifat-sifat yang ada pada kuda. Ini bicara tentang makhluk. Tiba-tiba mereka berbicara tentang Allah dengan gaya bahasa yang sama. Ini sifat ini merupakan ar yang mesti ada pada Allah atau yang bisa ada bisa tidak. Astagfirullahaladzim. Kalian memakai hukum-hukum makhluk untuk berbicara tentang Allah. Lafat-lafat kalian tadi ada al-ard, ada jauhar, ada haiz, ada jihah, ada arah segala macam. Itu semuanya lafat-lafat yang mengandung sekian makna. Mengandung sekian kemungkinan. Kalau ada makna yang benar, itu yang dimaksud kita terima. Tetapi kalau yang dimaksud adalah makna yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka kita tolak. Seperti ketika mereka berkata, kalau Allah berada di atas arusnya, berarti Allah memiliki jihad, memiliki arah. Berarti Allah tahayyuz terlingkupi dengan sesuatu arah. Dan itu tidak mungkin bagi Allah. Kalau sebentar, sebentar, sebentar. Yang bicara bahwa Allah di atas arasnya siapa? Allah di dalam Al-Quran. Dan Rasulullah SAW berkali-kali berbicara tentang Allah maha tinggi di atas arusnya. Bahkan Rasulullah SAW berdoa, berzikir dengan memanggil Allah yang maha tinggi di atas arusnya. Rabbal arshil azim. Kemudian kita tolak karena khawatir terkena tahayyuz khawatir terkena jihad begitu. Ini aneh. Hadis dan ayat ditolak hanya karena istilah-istilah yang dibikin oleh ahlul kalam. Maka kita katakan pada mereka dengan bahasa tadi yang diajarkan oleh para ulama. Di antaranya ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi Mada turidun bihadil alfad. Apa yang kalian maksud dengan lafad-lafad tadi? Kalau yang dimaksud adalah menolak ayat dan hadis, kita tidak terima. Rudda, ditolak. Tetapi kalau yang dimaksud adalah bahwa Allah tidak dilingkupi apapun, iya. Ucapan Allah di atas arasnya, apakah maknanya Allah diliputi sesuatu? Tidak. Mustahil bagi Allah diliputi oleh sesuatu. Karena Allah maha besar. Mereka menganggap kalau Allah berada di arah barat, di arah timur atau di arah tertentu, berarti ada lingkupan yang melingkupi Allah SWT. Itu haiz, itu jihad. Kita katakan tidak. Tetapi kalau maknanya Allah Maha Tinggi di atas arus, naam. Kami beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi di atas arusnya, di atas seluruh makhluk-makhluknya, begitu. Sehingga hati-hati. Bahaya berbicara dengan ahlul kalam kalau bisa kita nggak mendengarkan ocehan mereka, itu selamat. Kalau bisa kita nggak duduk dengan mereka, tetapi kalau terucap dari mereka tanpa kita rencanakan, tanpa kita duga, tiba-tiba satu orang berkata dengan istilah-istilah yang seperti itu, kita jawab. Mada turidu nabi hadil al Apa yang kamu maukan dengan lafaz-lafaz tadi? Wa dalika fa inna hadil al lam tak tibil kita was sunnah. Kenapa kita harus rincikan dan kita harus pertanyakan maksudnya apa? Karena lafat-lafat tadi tidak terdapat di dalam kitab oleh sunnah. Enggak ada dalam Quran, enggak ada dalam hadis. Bil ma'na alladhi yuriduhu ahlul istilah. Tidak ada dalam Quran dan sunnah dengan makna yang dimaksud oleh mereka. Tapi kalau lafadznya mirip atau sama mungkin ada. Tapi yang dimaukan bukan apa yang mereka maukan. Bal wala Bahkan kata Ibn Abdul Aziz, dalam bahasa Arab pun tidak dipakai tidak dipakai dengan apa yang mereka maksud. Kalau dipakai lafadznya dengan makna yang biasa dipaham oleh manusia sering. Fi'ijah benar Di sana. Di arah mana? Arah sana. Ainal qiblah fi hadhihi jihah. Sering dipakai kalimat jihah. Tapi kalimat jihah dengan apa yang mereka maksud tidak dipakai hatta dalam bahasa Arab, walaupun dalam bahasa Arab. Balhum hum yakhussuna bit-ta'biri biha an ma'anin lam yu'abbir ghairuhum anha biha. Mereka bahkan mengkhususkan dengan ungkapan-ungkapan tadi an ma'anin untuk menunjukkan makna-makna yang mereka maksud yang tidak dimaksudkan oleh orang-orang lain dengan lafaz tersebut yang tidak dimaksudkan oleh orang-orang lain dengan lafaz tersebut sehingga kalau mereka bilang dengan satu kalimat, kita mengucapkan kalimat yang sama, yang kita maksud dengan yang mereka maksud beda. Makanya saya katakan tadi, bukan hanya lafaz, tapi istilah. Istilah yang sudah dibuat oleh mereka dengan makna yang mereka maukan. Fatufassir tilkal ma'ani bi'ibaratin ukhar. Maka mereka menafsirkan lafaz-lafaz tadi dengan makna-makna lain yang mereka maukan sendiri. وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية maka hendaklah ينظر hendaklah dilihat madallah alaihi al-Qur'an min al-adillah apa yang ditunjukkan dalam Quran dari dalil-dalil akliyah ataupun sam'iyah wa idza waqa alistifsar wa tafsil tabayyana al-haq min al-batil kalau terlihat dalam apa yang diterangkan dalam Quran dan Sunnah tadi ada istifsar, ada rincian-rincian Wattafsil ada ucapan-ucapan yang lebih detail. Tabayyana akan jelas al-haqqa minal batil. Akan jelas yang hak dengan yang batil. Sebentar. Kamu mengatakan seperti tadi, lafaz tadi yang kamu ucapkan, itu apa maunya? Maksud kamu apa? Oh maksudnya begini, begini, begini. Ternyata bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kita katakan kalau itu yang dimaksud, saya tidak percaya. Dan kita katakan tidak bisa. Kita tolak. Tetapi kalau mereka maknakan dengan makna yang benar, oh maksudnya bukan begitu, maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi di atas arasnya. Naam. Kalau itu maknanya kami beriman bahwa Allah Maha Tinggi di atas aras. Ini demikian sikap kita kepada mereka-mereka yang menggunakan istilah-istilah yang baru, istilah-istilah yang tidak dikenal dalam Quran dan Sunnah. Misalnya fit terkim. Salah satu contohnya adalah at-tarkib. Fakad saralahu ma'anin. Terkib itu. Yang tadi saya terjemahkan tersusun dari sesuatu. Memiliki sekian makna. Makna pertama. at terkib min mutabayinaini fa'aksar. Tersusun dari dua perkara yang berbeda atau lebih. Atau tiga perkara, empat perkara, dan seterusnya. Yusama terkibu mazjin. Yang dinamakan dengan terkib mazjin. Mim, Zai, dan Jim maknanya adalah bercampur, melekat, nggak bisa dipisah. Sehingga kalau dikatakan tersusun, tersusun. Tapi kalau mau dipisahkan nggak bisa. Contohnya, katarki bil hayawan minat tabai' al arba seperti susunan hayawan. Jangan lupa, kalau istilah mereka hayawan itu bukan hanya binatang. Semua makhluk hidup. Kamu juga hayawan menurut mereka menurut ahlul kalam. Hayawan dari kata hayat, kehidupan. Al hayawan semua yang hidup minat il arba mereka tersusun dari empat unsur. Apa itu empat unsur? Tanah, air, api, dan udara. Ada unsur tanahnya, ada unsur airnya, ada unsur panasnya, dan ada unsur uh, udara. Semua makhluk hidup, kata mereka. Taib kalau tersusun dengan benda-benda tadi yang dikatakan dengan toba'iul arba, toba'il arba, apakah bisa dipisah-pisah? Nggak bisa, sudah menjadi sesuatu yang muzija. Sudah dilebur satu jadi satu, nggak bisa dipisahkan. Ini tarkib yang pertama. Seperti juga tak terkib al-a'ba wa nahwi dhalik. Seperti pula tersusun dari a'ba, anggota badan. Yang namanya manusia adalah susunan dari kepala, tangan, kaki, badan, perut, dan seterusnya. Kalau kamu taruh satu tangan saja, ini manusia bukan? Bukan. Kepala saja, ini manusia bukan? Bukan. Ini perut saja? Bukan. Tapi ketika tersusun lengkap, ini manusia. Berarti manusia itu yurokkan min a'ba. Tersusun dari sekian anggota badan. Baik. Wahadal makna manfiun anillah. Kalau maknanya makna ini, maka kita katakan tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah itu murakab? Sebentar, yang kamu maksud murakab apa? Ya murakab tersusun dari unsur-unsur begini-begini la tidak. Manfiun anillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى المذكور maka semua sifat-sifat Allah dalam Al-Quran ketika berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tangan Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala memandang Allah memiliki pandangan Allah Subhanahu wa taala mendengar dan seterusnya bukan berarti Allah tersusun dari telinga kemudian tersusun dari begini begini seperti makhluk tidak. Ya. Laisa kamislihi syai. Ya. Wala yalzam min wasfillahi ta'ala bil ulu dan tidak mesti kalau kita mensifat tentang sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran dan Sunnah tidak mesti berarti Allah Subhanahu wa taala tersusun dari benda-benda tadi atau dari anggota-anggota tadi. Wasani sekarang makna kedua. Kadang-kadang murakab maknanya terkib al-jiwar. Terkib al-jiwar ya. Kamisra'ayil bab. Seperti kusen pintu. Ya. Tersusun dari perkara-perkara. Apa bedanya dengan yang pertama? Kalau yang pertama tidak bisa dipisahkan. Ya. Seperti tanah, air, api, dan udara. Ya. Dalam satu tubuh manusia. Tidak bisa dipisahkan. Tetapi kalau yang kedua, terkibul jiwar, bisa. Ini atap. Ghaib. Kapan disebut atap? Karena sudah dibentuk di atas atap sana. Coba taruh di bawah. Namanya bukan atap lagi. Iya kan? Ini genteng. Lo ini atap bukan genteng. Lo tapi kan dia kalau di atas jadi atap. Iya, kalau sudah tersusun. Genteng dengan kayu-kayunya, dengan kusennya, dengan baloknya, dengan ininya, dengan itunya, dengan tembok yang mengusung ke atas, baru dikatakan atap. Berarti tersusun dong. Iya. Tapi susunannya beda-beda. Terpisah genteng sendiri, kayu sendiri, tembok sendiri. Setelah tersusun, baru dikatakan dengan atap. Ini terkib jiwar namanya. Ini pun sama manfiyun anillahi ta'ala. Wala yalzam aydan min subuti sifatihi ta'ala isbatu hada terkib. Demikian pula kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mustahil seperti itu. Maka kita tolak terkib dengan makna yang kedua. Dan kalau kita mensifati Allah maha tinggi di atas arasnya, bukan maknanya tersusun seperti ini. Sama sekali. Asalis, yang ketiga. terkib min minal ajza'il mutamasilah. watusamma al-jauhar al-mufradah. Yang ketiga, susunan dari bagian-bagian yang sama dan dinamakan dengan al-jauharul mufradah. Kalau tersusun dari bagian-bagian yang sama disebut dengan jauhar al-mufradah, inti yang satu. Tidak ada yang lainnya. Arabi yang keempat terkib minal huyul was surah. Yang keempat susunan dari huyul was surah. Huyul itu bahan dasar, surah itu bentuknya surah itu bentuknya, sedangkan huyul bahan dasarnya. Seperti contohnya al-khatim, cincin. Kapan sesuatu dikatakan cincin? Pertama, kalau dia ada unsurnya emas atau perak atau besi barangkali. Kemudian bentuknya. Bentuknya ma'ruf. Ya. Huyuluhu, huyulnya al-fiddah wa surah uh, al-fiddah atau emas ataupun besi. Sedangkan suratuhu ma'rufah. Bentuknya jelas. Melingkar begini. Taib, kalau kamu taruh emas, bongkahan. Apa dikatakan cincin? Bukan. Sekarang dibalik. Kalau ada sesuatu yang melingkar begitu, apakah mesti cincin? Tidak. Sehingga bentuk dan bahan dasarnya itu menjadi sesuatu terkib yang akhirnya dikatakan cincin. Demikian pula yang lainnya, contoh-contoh lainnya. Disebutkan sini beberapa contoh seperti kursi. Dia itu kayu. Tetapi sebelum dibentuk seperti itu bukan kursi. Setelah dibentuk seperti itu jadi kursi. Dibentuk seperti ini jadi meja. Maka apa itu meja? Meja itu tersusun dari kayu dan bentuknya. Tersusun dari kayu dan bentuknya. Ini namanya tarkim, al-huyuli. Tarkib al-huyuli. Kalau kita katakan kayu saja salah. Ini kayu, tapi bukan kursi. Ya. Nah, tetapi kalau sudah tersusun dari kayunya dan juga bentuknya, maka dia terkib huyuli. Wa ahlul kalam, mereka ahlul kalam, kalau anda jisma yakunu murakaban minal jawahir mufradah. Kata ahlul kalam bahwa badan ini tersusun dari inti materi yang sama seluruhnya. Ya yakni daging tadi. Walahum kalamun fi dzalika yatul dan mereka membahas panjang lebar masalah itu. Wala faidata dan gak ada faedahnya. Ngapain? Yang gak berkait sama sekali dengan halal dan haram, gak berkait sama sekali dengan hukum syariat, gak berkait sama agama kita bahkan. Ngapain? Membahas detail yang seperti itu. وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربع أو من ستة أو ثمانية أو ستة عشر وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفات الله تعالى mereka membahas apakah mungkin tersusun dari dua atau empat atau tersusun dari delapan atau enam belas unsur. Wallahu taala alam karepmu. Ngapain mikir seperti itu? Iya kan? Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah tersusun dan seterusnya. Walaysa hadza tarkib laziman dan tarkib yang seperti ini tidak mesti bagi Allah Subhanahu wa taala untuk ketika kita menyebutkan sifat-sifat Allah. Ketika kita berbicara sifat Allah. Bukan bermakna konsekuensinya tarkib. Mereka menganggap kalau kalian menyatakan Allah Maha Tinggi, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, Allah Maha Besar, berarti Allah tersusun dari tarkib begini, begini, begini. Tidak mesti seperti itu. Enggak mesti. Kalau kalian ngukur manusia, iya. Kalau kalian ngukur binatang, iya. Kalau kalian ngukur makhluk, naam. Tetapi yang diukur ini bukan makhluk. Dan Allah katakan, Laisa kamislihi syai. Enggak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan memakai pikiran seperti itu. Kalau begini berarti begini. Kalau begini berarti begitu. Jangan. Apa yang kamu pikirkan tadi? Dengan konsekuensi-konsekuensi tadi. Itu semuanya pada makhluk. Kalian membuat hukum-hukum. Kalau begini berarti tersusun dari ini. Kalau tergin berarti susunannya masjid atau berarti susunannya jiwari atau susunannya huyuli itu apa yang kalian bicarakan tentang makhluk semuanya dan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk maka hukum-hukum kalian buang kalau berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala jangan diukur untuk Allah Subhanahu wa taala itu hukum-hukum makhluk jangan diterapkan untuk Allah Subhanahu wa taala Qala wa innama <clears throat> qauluhum mujarrad da'wa. Ucapan mereka hanya pengakuan-pengakuan. Qala laisa hadha tarkib laziman li thubuti sifatihi ta'ala wa 'uluwihi 'ala khalqihi. Tarkib yang seperti ini tidak mesti ketika kita menetapkan sifat Allah maha tinggi di atas arusnya, di atas makhluknya. Tidak mesti berarti yurkam. Walhaq annal jisma ghairu murakkab min hadil asya. Yang benar bahwa badan ini tidak tersusun dari perkara-perkara itu tadi yang kamu bahas. Wa innama qauluhum mujarrad da'wa. Ucapan mereka itu hanya pengakuan-pengakuan kosong. Wa hadha mabsutun fi mawdi'ihi. Dan pembahasan seperti ini sudah dibahas panjang lebar di tempat-tempatnya. Dan dalam pembahasan khusus masalah ini. Badan manusia jangan mau dikatakan tersusun dan sebagainya. Tidak. Sudah ini namanya manusia. Selesai. Berarti uh, api, nggak ada api dalam tubuh saya. Lo berarti tanah sudah bukan tanah. Dulu mungkin tanah. Oh ini berarti air. Iya diciptakannya dari air kata Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah jadi manusia, manusia. Beres. Demikian kata beliau. Anal jisma ghairu murakkab. Bahwa badan ini tidak tersusun dari apa yang kalian katakan. Ikhwan Kalau awal penciptaannya na'am, Allah mengatakan waja'alna minal ma'i kulla syai'in Kami jadikan dari air semua makhluk yang hidup. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa makhluk hidup ini atau manusia khususnya diciptakan min turabin dari tanah. Iya. Tetapi setelah jadi manusia, ya manusia. Enggak ada tanahnya, enggak ada apinya, enggak ada. Khonibina azakumullah. Al-khamis, yang kelima. terkib minadzati was-sifat. Ya. terkib tersusun dari zat dan sifatnya. Hum sammauhu terkiban Mereka menamakannya juga terkib murakab ya. Zatnya dan sifat-sifatnya. Lianfau bihi sifat Rabbi Ta'ala. Untuk menghilangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala mereka bahas ya. Kalau kamu bilang murakab itu tidak mungkin bagi Allah, berarti Allah nggak punya sifat. Kenapa? Kalau punya sifat, berarti tersusun pula Allah dari zatnya dan sifat-sifatnya. Bagaimana kira-kira? <laughs> Hati-hati. Ahlul kalam adalah ahli ngomong. Ahli ngomong itu tukang tipu. Tahu tukang tipu? yakni dia akan bikin kalian bingung dengan membolak-balikan kalimat. Pertama mereka akan bahas yang tadi, tarkib yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Yang semuanya tidak mungkin bagi Allah. Maka akan pertanyakan pada kalian satu, dua, tiga. Kalian akan menentang, menentang, menentang. Berarti Allah tidak tersusun kan? Iya, nggak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala murakab katanya. Nggak mungkin ada terkib pada Allah Subhanahu Wa Taala. Benar? Baik. Berarti kata mereka. Mulai masuk yang kelima. Berarti Allah nggak punya sifat. Kalau Allah punya sifat, berarti Allah juga murakam, tersusun dari zatnya dan sifat-sifatnya. Astagfirullahaladzim. Lihat. Allah perhatikan. Mereka selalu begitu. Ditunjukkan sesuatu yang kira-kira kalian menolak. Setelah menolak, mereka tafsirkan kepada makna yang lain yang mereka sukai. Qala liyunfu sifat Rabbi Ta'ala. Mereka katakan bahwa zat dengan sifat ini merupakan susunan pula maka tidak mungkin bagi Allah tersusun dari sifat-sifat katanya. istilah minhum la ya'rifuhu fil lughah wala fi isti'mal Istilah mereka ini tidak dikenal dalam bahasa Arab, tidak dikenal pula di dalam penggunaan syariat. <laughs> Istilah zat dan sifat itu dikatakan murakab. Tidak ada. Silakan kalian bahas bahasa Arab atau sastra Arabnya Silahkan kalian bahas tentang tarkib-tarkib. Ada tarkib masjid, ada tarkib khamsata asyar, ada tarkib ini, tarkib ini, tarkib ini. Atau kalian bahas pula dari sisi lainnya. Nggak akan ada tarkib tersusun dari dat dan sifat-sifatnya. Itu bukan tarkib namanya. Yang namanya dat perkara-perkara, mesti ada sifat-sifatnya. Mesti. Iya toh? Kalau nggak ada sifatnya, namanya nggak ada. Iya Pak, iya. Kamu terangkan ada benda begini. Ya. Kayak apa bendanya? Pokoknya ada. Ya terangkan seperti apa? Pokoknya nggak ada sifat-sifatnya. Ya berarti nggak ada. Iya kan? Kalau ada, mesti ada sifatnya. Bentuknya bulat, warnanya putih, ininya begini, terangkan sifat-sifatnya dan seterusnya. Itu mesti ada. Kalau nggak ada sifatnya, berarti nggak ada wujudnya. Ada, tapi Bening begitu saja, nggak ada sifatnya. Maksudnya nggak ada sifatnya. Ya cuma bening gitu saja. Dan kalau kamu lihat bisa tembus ke sana, maksudnya kaca. Ya tetap ada sifatnya. Lihat yang kamu katakan tadi sifat. Berarti warnanya bening tembus pandang. Kalau kamu gini kan keras dia dan seterusnya. Ya, itu juga sifat. Apakah mungkin ada benda tanpa sifat? Sehingga nggak ada satu orang pun dari ahli bahasa Arab yang menyatakan bahwa yang demikian dikatakan terkib, murakab. Itu bukan murakab. Itu sudah otomatis. Yang namanya zat akan diringi dengan sifat-sifatnya. Maka ikhwan ibn a'azafullah ketika kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah ada. Maka pasti ada sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya maha tinggi, maha besar, maha pencipta, dan seterusnya, dan seterusnya. Falasna nuwafiquhum ala hadihi tasmiyah wala karamah. Maka kita tidak sepakat dengan mereka dengan istilah murakab jadi Wala karamah. Dan gak ada kemuliaan pada mereka. Wala insammu isbat sifati terkiban. Kalau mereka menyatakan bahwa ketika kita menetapkan sifat-sifat Allah. Berarti itu terkib. Fanaqulu Kita katakan pada mereka. Al-ibratu lil ma'ani la lil alfad. Ibrah itu pada makna-maknanya, bukan pada lafat-lafatnya. Lafatnya kami tidak terima kalau lafat tarkib dan seterusnya. Tetapi maknanya, kalau Allah memiliki sifat, kami beriman. Mau kalian katakan tarkib, mau kalian katakan apapun, kalau ini maknanya, kita terima. Sehingga ikhwan ini salah satu contoh. Kalau mereka menyatakan tentang masalah tarkib bagi Allah, kamu tanyakan dulu, "Mada turiduna biqaulikum at-tarkib?" Apa yang kalian maksud dengan ucapan kalian tarkib tadi? Kalau maksudnya yang pertama, kedua, ketiga mustahil bagi Allah SWT. Allah tidak sama dengan makhluk. Tetapi kalau maknanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat, maka kita katakan kami beriman bahwa Allah memiliki sifat-sifat. Tetapi kami tidak terima kalau itu dinamakan tarkib. Itu bukan tarkib. Dan itu bukan bermakna tersusun dari sekian zat, bukan. Tetapi otomatis yang namanya zat mesti memiliki sifat. Dan itu dipahami oleh seluruh manusia yang berakal sehat. Qala al-ibratu lil ma'ani la lil alfad. Sammuhu ma syi'tum. Kata Ibn Abdul Aziz, katakan pada mereka. Yang penting makna-maknanya, bukan lafaz-lafaz. Kalau maknanya seperti itu, kami terima bahwa Allah memiliki sifat-sifat. Samuhu masyitum. Silakan kalian namakan dengan apapun. Mau disebut tarkib, mau disebut apa. Pokoknya Allah memiliki sifat-sifat kami beriman. ala hukum. Dan tidak ada konsekuensi dengan penamaan-penamaan tadi. Kalau tanpa makna. Nggak ada konsekuensi hukum apapun kalau tanpa makna. Silahkan. Kalian mau namakan ini, mau namakan itu. Kalau nggak ada maknanya, nggak peduli. Kalau nggak ada maknanya. Maksudnya apa? Maksudnya ya begitu seperti kamu. Ya terserah. Kamu mau menamakan apa? Oh itu berarti uh, ini kalimat lafadz yang aneh-aneh. Ya terserah. Maksudnya apa itu kalimat tadi? Saya nggak paham itu. Maksudnya ya Allah memiliki sifat. Ya sudah, saya terima. Yang penting maknanya. Adapun lafadz samuhu namakan semau kalian wala yatarattab 'ala tasmiyati bidunil ma'na hukmun, enggak ada konsekuensi hukum apapun pada penamaan-penamaan tanpa makna. Walau istalaha 'ala tasmiyatil laban khamran lam yuhram bihati tasmiyah. Kalau saja mereka menamakan nih khamr ternyata susu. Kamu namakan khamr. Oh, daerah kami namanya khamr. Ya apa-apa kamu minum. Apakah jadi haram? Tidak berubah jadi haram hanya penamaan. Yang penting zat. Kullu muskirin khamran wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukan baru dikatakan khamr. Dan setiap khamr itu haram. Berarti yang memabukan kalau itu susu, laban. Dan ini adalah minuman yang Masya Allah ya, tidak memabukan sama sekali. Kemudian dinamakan khamr. Loh, kok namanya khamr? Oh ya darah kami namanya khamr. Halas, selesai. Kamu minum. Halal atau haram? Halal. Al-ibratu bima'na atau bilafad. Al-ibrah bil mana atau bil lafaz yang kita ambil dari konsekuensi halal dan haram dengan maknanya atau dengan lafaz-lafaznya. Sekarang dibalik. Ini memabukkan, tapi namanya bukan khamr. Namanya ini adalah minuman jiwa. Hah. Ada minuman jasmani, ada minuman rohani katanya. Minuman jiwa. Halal atau haram? Haram. Loh ini bukan homer, ini minuman hati, minuman jiwa. Haram. Karena dia memabukkan. Dan Nabi sudah menyatakan bahwa nanti akan mereka berani-berani menghalalkan homer. Dan mereka menamakannya dengan nama lain. Nabi sudah mengisyaratkan. Mereka akan menamakannya dengan nama-nama lain. Berarti al-ibrah bukan bilafum. Al-ibrah bil ma'nal maqsud. Al-ibrah bil ma'nal maksud ada lagi, ini bukan homer Ini anggur beranak. Mempermudah kelahiran. Obat. Mempermudah kelahiran yang minumnya pemuda-pemuda di pinggir gang. Kok aneh? Padahal namanya anggur beranak. Khamr ya khamr. Walaupun mereka menamakan dengan ama apapun. Kalau zatnya dia adalah khamr dan sifatnya memabukkan. Maka dia tetap haram. Walaupun mereka yusammunahu bi Walaupun mereka menamakannya dengan nama-nama lain. Maka ikhwan ibn a'azakumullah ketika kita beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat. Kemudian orang-orang dari kalangan ahli filsafat, ahlul kalam berkata. Berarti kalian menganggap bahwa Allah tersusun. Karepmu. Terserah engkau. Bebas kamu ngomong apapun. Yang jelas ini ada dalam Quran wa sunnah. Sammu masyiktum. Silahkan namakan semau kalian. Sammi wala haraj. Namakan semaumu. Yang jelas ini adalah apa yang disebutkan dalam Quran wa sunnah. Nggak usah bingung dengan masalah tarkib. Hati-hati. Biasanya kalau kamu menolak seperti itu, mereka akan berkata lagi. Berarti kamu menerima. Kalau Allah itu tersusun. Kalau kamu berkata ya, akan ditafsirkan dengan yang pertama, kedua, ketiga. Berarti seperti makhluk. Allah ada tangannya, ada kakinya, ada matanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini syaitan dalam bentuk manusia. Kamu tinggalkan cepat-cepat. Kamu bacakan ayat kursi, kamu lari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, terus dia akan begitu. Akan berbolak-balik kalimatnya. Ketika kamu katakan tidak, mereka akan menyatakan dengan tafsir yang benar. Ketika kamu menyatakan iya, kalau begitu kita terima. Mereka akan tafsirkan lagi dengan makna yang salah. Berarti begini dan begitu. Itu baru kelima. Masih ada lagi yang keenam. Makna terkib. At-terkib minal mahiyah wa wujuduha. Wa hadha yufriduhu dhihnu annahuma ghayrani. Yang keenam tersusun dari mahiyah wa wujuduha. Mahiyah itu bendanya, Wujud itu keberadaannya. Mahiyah itu fid di pikiran, sedangkan wujud pada kenyataan. Wahada yufriduhu dhihnu annahuma magayuran Itu hanya dipikirkan di kepala mereka bahwa itu dua. Padahal ya satu. Wa amma fil kharij hal yumkin dhatun mujarrad an wujudiha. Kalau di alam nyata, Apakah ada satu benda tanpa wujud? Wujuduha mujarrad anha atau wujudnya tanpa keberadaan? Mungkin. Kalau di kepala mungkin. Yani khayalan-khayalan kita itu ada tapi di alam khayal kamu. Di alam nyata tidak ada. Maka ketika kamu berpikir tentang sesuatu kemudian ada, tersusun. Apa yang ada di benak kita dan apa yang ada dalam kenyataan. Yaitu kan dalam pikiranmu. Sekarang kita bicara di alam nyata. Apakah ada di alam nyata sesuatu wujud tetapi tanpa bisa dibayangkan? Dalam keadaan tanpa bisa dikatakan bahwa itu ada. wahal yumkin datun mujarrahan wujudiha apakah ada zat tanpa wujud? Dan apakah ada wujud tanpa zat? Hada muhalun dan itu tidak mungkin. Ya Yani kalau dikatakan Allah ada, pasti ada. Berarti wujudnya ada, ada. Buktinya ada sifat-sifatnya dengan lengkap dalam Quran was sunnah. Fatara al kalam yaquluna hal dzatur rabbi wa wujuduhu am ghairu wujuduhu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan cepat lewat bab-bab yang seperti ini. Kata mereka ahlul kalam, Apakah zat Allah itu dan keberadaannya adalah satu atau dua? Pertanyaannya udah pertanyaan bodoh. Pertanyaan bodoh dari ahlul kalam. Apakah zat Rabb dan wujuduhu itu adalah satu kesatuan? Atau zatnya sendiri, wujuduhu sendiri? Kebanyakan nonton film khayal. Sehingga ada yang bisa berubah wujud. Ini wujudnya ini, tapi zatnya bukan dia, lain. Nanti ke sana berwujud lain, ke situ berwujud lain yang akhirnya menganggap wahdatul wujud. Allah bisa menyatu dengan seluruh alam semesta. Dipertanyakan apakah zat Allah dan keberadaan itu satu kesatuan atau berbeda? Zat sendiri, wujudnya sendiri. Walahum fi dzalika khabtun kathir dan mereka memiliki dalam masalah ini pembahasan yang sangat panjang lebar, sangat banyak. Yang membuat orang stres, majnun, gila. Sampai-sampai orang-orang tua dulu kalau ada orang yang belajar agama, jangan keterlaluan nanti gila tuh kayak si fulan stres, si fulan juga gila. Kita katakan Pak, Bu, eh, kakek atau nenek, eh, itu yang belajarnya salah. Belajarnya dari bahasa filsafat. Ya gila dia. Tetapi kalau belajar dari kalau Allah wa kalau Rasul, insya Allah jadi sehat akalnya, sehat hatinya, sehat badannya, dan selamat jalannya di dunia, dan dia selamat di akhirat dari azab Allah. Kalau belajarnya dengan ilmu kalau Allah wa kalau Rasul, tetapi kalau belajarnya dari ilmu filsafat, disuruh semedi, Diajari berbagai macam kalimat-kalimat yang bukan Quran, bukan sunnah. Diajari filsafat-filsafat begini berarti begitu, begitu berarti begini. Tentunya yang demikian akan membuat mereka stres. Wa tariqat wasyak Dan yang semodel dengan mereka adalah cara-cara ra'yu, pendapat-pendapat pikiran. Al-waqfu wasyak. al waqfu itu berhenti, pada sesuatu tidak mau dibahas atau syak meragukan ini berarti masih syak wa kam yazulu bistifsari wa tafsili min al adalil wal abatil wa kam yazul bil istifsar betapa banyak yang hilang dengan istifsar dan perincian Betapa banyak yang hilang dari kesesatan-kesesatan, kebatilan-kebatilan. Apa maknanya? Yang tadi, tafsir yang diajarkan di awal pertama tadi. Kalau mereka membuat istilah, kita jangan langsung terima secara mutlak, jangan kita tolak secara mutlak. Tapi harus ada istifsar wa tafsir. Maksudnya apa dulu? Kalau begini iya, kalau begitu enggak. Sehingga kata beliau kam yazul minal adalili wal abatil bistibsari wa tafsil. Begitu maknanya. Berapa banyak, betapa banyak yang hilang dari kebatilan-kebatilan, kesesatan-kesesatan dengan cara istibsar, dengan cara tafsil. Jangan main jawab saja. Kalau kamu main jawab saja, pokoknya nggak ada. Lo berarti merokap? Bukan, tidak merokap. Ini istilah baru, istilah bid'ah dan seterusnya ditolak. Akhirnya mereka akan menolak makna yang sahih dari kalimat tadi. Tetapi kalau kalimat itu baru, istilah baru, nggak ada dalam Quran dan Sunnah, perlu istifsar, perlu tafsir, dirincikan maunya apa. Kalau maknanya seperti ini, tidak. Kalau maknanya seperti itu, iya. Kalau sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Nabi Qubila, diterima. Kalau ternyata bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, rujak ditolak. Ini istifsar. Alhamdulillah betapa banyak tertolak berbagai macam kebatilan-kebatilan dengan cara istifsar wa tafsir. Wa sababul idlal wal i'rad an tadabbur kalamillah wa kalami rasulih wal istighal bi kalamil yunani wal ara'il mukhtalifah dan sebab kesesatan dan sebab berpalingnya mereka an tadabburi kalamillah wa kalami rasulih sebab berpalingnya mereka dari mempelajari kitabullah dan mempelajari ucapan rasulnya apa penyebabnya al-istighalu bi kalamil yunan sibuk membahas ucapan-ucapan orang Yunani wal ara'il mukhtalifah dan pendapat-pendapat mukhtalifah pendapat-pendapat yang berbeda-beda yang berselisih sekian banyak pendapat manusia ini yang menyebabkan mereka sesat Quran wa sunnah belum pernah dipelajari tetapi yang dipelajari justru Qala Plato, qala Aristo, qala fulan, Kula Freud, Sigmund Freud. Ucapan-ucapannya mereka orang-orang Yunan. Dia nggak pernah membaca qala Rasulullah, nggak pernah membaca qala Allah Ta'ala, apalagi ucapan para sahabat qala Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu taala anhum atau ucapan para sahabat Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Ibn Umar, nggak pernah mereka baca. Tetapi yang mereka kenal ucapan-ucapan tadi. Aristoteles, atau Plato atau ucapan Sigmund Freud atau ucapan-ucapan yang merupakan mereka tokoh-tokoh kafir Yunani. Ini penyebabnya. Kata beliau rahimahullah. Penyebabnya adalah istighalu bi istighaluhum bi kalamil Yunan wal ara'il mukhtalifah. Wa ma summiya haulai ahlul kalam li'annahum lam yufidu ilman lam yakun ma'rufan Wa innama atau biziadati kalamin qad la yufid. Dan mereka hanya saja dinamakan dengan ahlul kalam karena mereka tidak bisa mengambil faedah ilmu yang sudah ma'ruf. Nggak bisa mengambil faedah ilmu dari Quran wa sunnah. Wa innama hanya saja mereka menambahkan atau biziadati kalam qad yufid. Mereka justru menambah dan mendatangkan ucapan-ucapan yang kadang tidak bermanfaat. Itu disebab sebabnya dinamakan ahlul kalam. Sekarang kita tahu kenapa mereka dikatakan ahlul kalam. Kenapa dikatakan ahlul kalam? Karena Qur'annya ditinggal, sunnahnya ditinggal, ucapan para salaf ditinggal, mereka mendatangkan ucapan-ucapan lain yang kadang tidak perlu. Ini betapa bijaknya beliau. Menyatakan dengan kadang tidak berguna. Ini kadang berguna, tetapi sering kali tidak berguna. Panjang lebar ke sana kemari, ya, luas seperti yang kita katakan kemarin, buku kisah mencari Tuhan. Kalau menyatakan tidak berfaedah, ya mungkin ada faedahnya, tapi satu aja cukup. Gak usah sampai satu buku tebal. Satu contoh saja cukup. Betapa besarnya ya, langit dan bumi, betapa luasnya, betapa indahnya, betapa sempurnanya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Selesai. Cukup dan kita meyakinkan. Kalau mempelajari yang seperti itu panjang lebar, mereka anggap hebat, bagus, masya Allah luas. Tapi mengkaji Al-Quran dan Sunnah, mempelajari akidah, kata mereka menghabiskan waktu. Masalah akidah itu satu jam dua jam selesai, kata mereka. Masalah akidah asma dan sifat satu jam dua jam selesai. Yang penting itu berpikir bagaimana hati kita yakin tentang keberadaan Allah. Loh, Gak terbalik. Keberadaan Allah itu sudah ada di hatimu secara fitrah. Dan Rasulullah dan para Rasul sebelumnya memulai dari kalimat beribadalah pada Allah. Karena mereka sudah tahu tentang Allah. Mereka sudah kenal tentang pencipta. Mereka sudah kenal tentang yang menciptakan langit dan bumi. Mereka sudah tahu itu. Secara fitrah. Maka langsung diperintahkan beribadalah kepada yang menciptakan langit dan bumi. Tapi ini justru menganggap itu permasalahan paling utama. Kita harus menambahkan keyakinan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Eksistensi Tuhan kata mereka. Harus kita terus mencarinya. Kalam qad la yufid. Ucapan-ucapan yang seringkali tidak bermanfaat. Wa huwa ma yadribunahum minal qiyas. Yaitu ucapan-ucapan yang mereka sering permisalkan dengan kias-kias liidahi alima bil hissi untuk menjelaskan apa yang diketahui dengan his dengan panca indera wa in kana hadzal qiyas wa amsaluhu yantafi' bihi fi mawdhi'in akhar walaupun kias-kias tadi dan semisalnya kadang bermanfaat di tempat lain wa ma'a man yunkirul his dan juga bermanfaat bagi mereka yang tidak menerima al-his tidak menerima apa yang disaksikan dengan mata kepala. Subhanallah. Namanya kesesatan selalu dua titik ekstrim. Yang satu sama sekali tidak menggunakan his. Yang lain tidak mau percaya kecuali dengan his. Apa itu his? Apa yang bisa diraba, apa yang bisa dilihat, apa yang bisa didengar, apa yang bisa diketahui dengan panca indera, ini his. Aklaniyun menyatakan kami tidak percaya kalau kami tidak lihat sendiri. Kalau nggak terlihat namanya nggak ada. Berarti membatalkan atau bukan batalkan, memegang al-his menjadi patokan. Sebaliknya ada yang sama sekali tidak menggunakan his panca indera dan dia menyatakan pokoknya sehingga yang tahayul khurafat dipercaya. Padahal secara panca indera nggak bisa diterima sama sekali. Mereka terima ini dan itu, dua-duanya ekstrim dan ekstrim yang berlawanan. Kata beliau, kias-kias akal tadi kadang bermanfaat untuk membantah mereka-mereka yang sama sekali tidak menggunakan his. Yang sama sekali tidak menggunakan panca indera mereka. Tetapi kalau untuk menentang Quran dan Sunnah, maka nggak ada nilainya sama sekali panca indera itu. وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاه إبليس Maka setiap orang yang berkata dengan pendapatnya sendiri. Atau zauqihi dengan perasaannya sendiri. Atau siasatihi dengan strateginya yang dipikirkan sendiri. Padahal ma'awujudin nas. Padahal sudah ada dalil nas atau menentang dalil yang syar'i dengan akalnya sendiri, maka orang ini doha iblis, orang ini menyerupai iblis. Orang ini yudohi mengimbangi iblis. Lihat iblis ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam. Fasajadu. Para malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Bagaimana iblis menolak perintah Allah? Kalau sudah diperintahkan oleh Allah berarti nasnya ada. Dalilnya ada. Ucapan Allah jelas. Sujudlah kepada Adam. Tetapi nas-nas yang jelas dari Allah dibantah oleh iblis. Ana khairun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Bukankah aku diciptakan dari api dan kau ciptakan dia dari tanah? Bukankah api lebih mulia daripada tanah? Maka mestinya dia yang menghormati aku, bukan aku yang menghormati dia. Apa ini? Akal-akalan. Subhanallah. Betul ucapan beliau rahimahullah. Betul sekali ucapan Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi. Siapa yang lebih memakai akalnya sendiri, pikirannya sendiri untuk menentang ucapan Allah, maka dia sama dengan iblis. Ketika menyatakan, bukankah aku lebih baik? Bukankah, bukankah, bukankah? Sedangkan Adam, dia dari tanah. Mestinya Adam yang menghormati aku, bukan aku menghormati Adam. Ditolak ucapan Allah dengan bukankah, bukankah, bukankah, berarti, berarti, berarti. Maka siapa yang berjalan dengan jalan yang seperti ini, berarti dia berjalan di jalan iblis. Ya. Aliran iblisiyah. Na'udzubillah min dhalik. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.